Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas beberapa hadis. Sebelum kita mulai insyaallah taala kita murajaah secara singkat. Taib. Apabila terjadi keraguan pada kaum muslimin apakah besok sudah masuk satu Ramadan ataukah masih 30 Sya'ban maka apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin berpuasa atau berbuka Taib antaya man Ahmad Ahmad Yogyakarta Antum ya akhi. Siapa? Siapa namanya antum? Hah? Mukasya. Taib Mukasya. Hah? Puasanya? Taib belakangnya antum. antum? Apa yang harus dilakukan kaum muslimin? Taib, selanjutnya. Hmm? Berbuka, tidak boleh berpuasa. Dalilnya? Hadis Hah? Hadis siapa? baru disampaikan langsung dilupakan. Tapi antum ya akhi, selanjutnya hadis siapa? Taib berikutnya tum kendari hadis hadis man belakangnya antum Taib Ahmad Hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma. Gimana bunyinya? Taib man sama al-yawm alladhi yushakku yushakku fihi atau dalam riwayat yang lain yashukku fihi nas. Kalau enggak ada failnya yushakku. Faqad asa Abul Qasim. Taib. Setelah kita jelaskan kemarin dua cara di dalam menentukan awal bulan Ramadan. Dua cara dalam menentukan awal bulan Ramadan. Dijelaskan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa dua cara tersebut ya, Ustaz Abu Zaidan? Apa? Melihat hilal secara langsung. Yang kedua? Persaksian yang adil. Taib. Cara yang ketiga, ya akhi Abdul Rauf. Taib, mencukupkan bulan Syakban menjadi 30 hari. Jadi totalnya ada tiga cara. Melihat bulan, yakni ru'yatul hilal. Kemudian kalau hilal tertutup awan, sempurnakan menjadi 30 hari. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau ada persaksian seorang yang adil yang mengatakan dia telah melihat bulan, maka pemerintah dapat menerima persaksian tersebut. Taib. Dalilnya ya, akhi. Antum? Hadis Ibn Umar bunyinya La, yang sebelumnya. Sumu Taib ahsan tabarakallahu Fik Taib apa yang dimaksud dengan hilal ya Abu Zur'ah? Taib, bulan sabit yang muncul pada tanggal 1, 2 dan 3. Kapan dia muncul ya, akhi? Abu Mujahid. Setelah terbenamnya matahari pada tanggal <laughs> satu syawal tanggal 29 tiap bulan pada tanggal 29 tiap bulan dari mana kita tahu tanggal 29 ya, akhi? Sami antum. Tum ya Ahmad. Dari mana kita tahu tanggal 29? Hah? Ah, kenapa? Iya, kenapa kita tahu melihat hilal itu pada tanggal 29? Kenapa tidak tanggal 30 atau 28? Kenapa? Iya bulan Hijriah 29 hari antum tahu dari mana? Hah? Karena hadis tadi. Bagaimana bunyi hadis? Fa'akmilu Hah? Fa'akmilu Salasin Sempurnakan 30 Berarti dilihat pada tanggal 29 Iya Kalau dikatakan sempurnakan 29 berarti melihat pada tanggal 28. Tapi dikatakan sempurnakan 30 berarti melihatnya pada tanggal 29. Taib Nuwasil insyaallah taala. Kita lanjutkan pada hadis yang keenam dari kitab Bulughul Maram dari kitab usyam min Bulughul Maram. Taib. Iqra ya Ahmad. Hadis yang keenam. yubayyid waqfi Taib. <coughs> Ini adalah hadis yang keenam pada kitab Siam dalam kitab Bulughul Maram. Qala al-muallif rahimahullah wa an Hafsata ummil mu'minin radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Dari Hafsah yakni Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma Ummul mu'minin salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam semoga Allah meridhai beliau Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri, fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa pada malam hari sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya, yakni tidak sah puasanya. Rawahul Khamsah diriwayatkan oleh lima imam yaitu Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa mala At-Tirmidzi wan Nasa'i ila tarjihi waqfihi. Al-Imam Tirmidzi dan Nasa'i cenderung kepada penguatan pendapat bahwasannya hadis ini mauquf. Mauquf dari ucapan Hafsah, bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wasahahahu marfu'an <coughs> dan disahihkan secara marfu' Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menganggapnya sahih marfu'an yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walid Daruqutni dan dalam riwayat Ad-Daruqutni la siyama liman lam yafridhu minal lail. Tidak ada puasa bagi siapa yang tidak meniatkannya dari malam hari. Dan tambahan di dalam riwayat Ibn Majah, lafaznya adalah man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Dari penjelasan al hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala bahwasannya ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadis ini. Sebagian mengatakan hadisnya tidak sahih apabila disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun sahih mauqufan apabila disandarkan kepada Hafsah ummul mukminin. Dan sebagian lagi mensahihkannya menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi Ucapan seperti ini kalaupun dia sahih maukufan sampai kepada Hafsah dia berada di dalam hukum marfu marfu hukman istilahnya marfu hukman yang insyaallah taala nanti akan kita pelajari dalam mustalah sebab ini dari ucapan yang tidak boleh keluar dari seseorang sahabat kecuali harus dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. <coughs> Dan umumnya ulama berdalil dengan hadis ini untuk menjelaskan kepada kita bahwasannya niat adalah syarat sahnya puasa. Sehingga orang yang tidak berniat sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan ittafaqal ulama ala anna al-ibadata al-maqsudata li nafsiha kas-salati was-siyam wal-hajj la tasihhu illa bin niyyah. Ulama seluruhnya sepakat bahwasannya ibadah yang dimaksudkan pada zatnya seperti solat, puasa dan haji itu tidak sah kecuali didahului dengan niat. Kecuali dengan niat. Dan hadis ini menunjukkan bahwasannya niat itu harus dilakukan pada sebelum terbit fajar. Pada sebelum terbit fajar. Baik. Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, dia baru mulai berniat setelah fajar, maka puasanya tidak sah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fala Tidak ada puasa baginya. Baik, nanti kita akan bacakan penjelasan Syekh Abdurrahman Al-Bassam, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini setelah membacakan hadis yang kedua atau hadis yang ketujuh. Iqra ya, akhi. Hadis berikutnya. وأن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذا صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui aku dan beli, lalu beliau mengatakan hal indakum syai' apakah kalian memiliki sesuatu maksudnya memiliki makanan qulna la kami katakan tidak qala fa inni idzan saimun maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau begitu saya berpuasa thumma atana yawman akhar Kemudian beliau mendatangi kami pada hari yang lain fakulna uhdialana haisun. Maka kami mengatakan, "Ya Rasulullah, telah diberikan hadiah kepada kita haisun." yakni sejenis makanan dari campuran kurma, keju dan mentega. Faqala arinihi. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam perlihatkan kepadaku. Falaqad asbahtu saiman Sungguh aku hari ini berpuasa. Faakala. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau sallallahu alaihi wasallam memakan makanan tersebut. Rawahu Muslim diriwayatkan oleh alimah Muslim. Baik. Berkata Syekh Abdurrahman Al-Bassam, "Ma yu'khadhu min al hadithain Pelajaran yang bisa kita petik dari dua hadis ini. Ini yani hadis pertama hadis Hafsah dan hadis Aisyah radhiyallahu anhuma. <coughs> hadis yang pertama menunjukkan ala anna siyam la min niyah bahwa puasa itu harus disertai dengan niat. Yang namanya puasa harus disertai dengan niat, niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi seorang itu berpuasa untuk kepentingan yang lain. Misalkan dia puasa cuma pingin sehat. Atau kata dokter, karena besok mau dioperasi, maka harus berpuasa dari jam sekian sampai jam sekian. Bukan karena ibadah. Baik. Dan ini disepakati oleh seluruh ulama. Kemudian kata Syekh, "Wan niyatu mahalluha al-qalbu." Dan niat itu tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Faman khatara bi balihi annahu sha'imun ghadan faqad nawa. Maka seorang yang terbersit di dalam hatinya bahwasannya dia akan berpuasa besok, dia sudah berniat. Karena tempat niat itu di hati. <coughs> Jadi termasuk kesalahan apabila seorang melafazkan niatnya. Sehingga tidak ada satu hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melafazkan niat puasa dengan lafaz misalkan nawaitu sauma ghadin dan seterusnya ini termasuk bid'ah di dalam agama. Mengada-ngada di dalam agama tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketiga kata beliau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fala siyama lahu nafyun lil wujudi syar'i. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada puasa baginya yakni apabila dia tidak berniat dari malam hari sebelum terbit fajar. Nafyun lil wujudi syar'i itu adalah penafikan akan wujudnya puasa tersebut secara syar'i. Maksudnya puasanya tidak sah secara syariat. Baik. Maka harus seorang berniat sebelum terbit fajar. Kapan saja dia berniat, yang penting pada malam hari, sebelum terbit fajar, maka niatnya sah. Dan ukuran malam itu adalah setelah terbenam matahari sampai terbit fajar. <coughs> Kemudian kata Syekh, "Anna tabyitan niyyah bi antakuna fil laili huwa khasun bis wajib." Bahwasannya meniatkan puasa sejak malam hari itu khusus bagi puasa wajib. Wa huwa shaumur Ramadan adaan wa qadaan wa shaumul kaffara wan nadhar. Yaitu puasa Ramadan baik dilaksanakan ketika bulan Ramadan itu maupun qada ataupun shaumul kaffara, puasa kaffara dan puasa nadhar. Amma shaumu tatawwu Adapun puasa tatawu, puasa sunnah, fayus fayasihu biniyatin minan nahar. Maka sah apabila seorang berniat dari siang hari. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi. Akan tetapi permasalahan ini dikhilafkan para ulama. Permasalahan ini dikhilafkan para ulama. Sebagian ulama memang berpendapat demikian. Ini jumhur ulama. Jumhurul ulama memang berpendapat demikian. Yakni pada eh, pada puasa sunnah kalau seorang baru meniatkan puasanya di pagi hari dengan syarat dia belum makan apa-apa, puasanya sah. Puasanya sah. Baik. Dan sebagian ulama seperti As-Sun'ani Demikian pula Al-Malikiyah dan Zahiriyah berpendapat sama saja. Ini pendapat yang kedua, sama saja. Puasa wajib maupun puasa sunnah harus diniatkan dari malam hari. Sebab dalam sebagian riwayat hadis Aisyah tadi disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni asbahtu So saya masuk pagi dalam keadaan sedang berpuasa. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sedang berpuasa. Ini alasan mereka. Akan tetapi yang berpendapat bahwasannya puasa sunnah itu dibolehkan dimulai sejak pagi hari setelah terbit fajar atau siang hari setelah terbit fajar itu banyak sahabat di antaranya Ali bin Abi Talib Ibnu Mas'ud, Abu Darda, Abu Talha, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Hudzaifah. Dan ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berdasarkan zahir hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inni idzan shaimun." Ketika beliau bertanya kepada Aisyah, apakah di rumah ada makanan? Kata Aisyah tidak ada, maka beliau berkata, fa inni idan saimun. Kalau begitu saya berpuasa. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fa di situ huruf fa, fa inni idan saimun adalah al fa sababiyah. Fa sababiyah yang menjelaskan sebab. Sebab kenapa beliau berpuasa karena tidak ada makanan karena tidak ada makanan. Sebetulnya kalau melihat dalil pendapat yang kedua bahwasanya puasa sunnah pun harus diniatkan dari malam itu lebih kuat. Itu lebih kuat. Tetapi melihat para sahabat banyak berpendapat bahwasannya boleh berpuasa sunnah dengan memulai niat pada siang hari sepanjang seorang itu belum makan apa-apa, belum minum, belum makan dan minum apa-apa, itu boleh, maka kita kuatkan pendapat ini. Pendapat boleh. Dengan syarat seorang tidak atau belum makan minum pada eh, hari tersebut. Kemudian ulama khilaf juga tentang penentuan waktu. Kapan minimalnya? Sebagian ulama berpendapat minimalnya tidak lewat tengah hari Minimalnya tidak lewat tengah hari. Sebagian lagi berpendapat tidak ada batas. Walaupun sudah lewat tengah hari, tidak masalah sepanjang memang dia belum makan dan minum, dia niatkan puasa sunnah, tidak mengapa. Dan ini pendapat yang paling kuat karena tidak adanya dalil yang membatasi. Karena tidak adanya dalil yang membatasi kapan minimalnya dia boleh meniatkan puasa sunnah wallahu a'lam. Taib. Kemudian kata Syekh, annahu yuhkam bisawmi syar'i al-musab alaihi min waqtin niyyah." Bahwasannya puasa itu dihukumi puasa sesuai syariat adalah apabila dimulai uh, uh, di, di, dianggap berpahala, dianggap sesuai syariat setelah dia berniat. Sebelumnya belum dianggap karena dia belum berniat. Taib. Jadi misalkan kalau seorang mulai puasa ba'da zuhur, puasa sunnah, maka dari situlah dimulai dihitung apa namanya? ibadahnya. Demikian pula pahalanya. Tentunya pahalanya lebih sedikit dibanding orang yang berpuasa dari malam hari. Ini maksudnya apa? Untuk menjelaskan kepada kita, puasa sunnah pun sepatutnya kita apa namanya? Kita niatkan dari malam hari. Kita niatkan dari malam hari. Sebab pahalanya tergantung dari kapan kita memulai niat tersebut. Taib. Kata Syekh, hadis ini juga menunjukkan ya juzu tabyitu niyati saum wajiban aw tatawuan min ayyi juz'in min al-lail. Boleh meniatkan puasa wajib maupun puasa sunnah kapan saja dari waktu malam kapan saja dari waktu malam. Terserah. Al-Muhim setelah terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Beliau juga mengatakan qala fi syarhil ikna disebutkan di dalam syarah al ikna wajib wajib wa yajibu ta'yinun niyyah lima yasumuhu min ramadan au min qada'ihi au nadrin au nadrihi au kaffaratin. <coughs> Wajib menetapkan niat atau memastikan niat puasa apa yang akan dia lakukan. Apakah puasa Ramadan ataukah puasa qada ataukah puasa nazar atau puasa kefarah. Dan inilah fungsi daripada niat. Artinya kalau puasa Ramadan tetapi seorang berniat melakukan puasa nazar atau puasa kefarah maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Baik. Demikian pula ketika dia punya hutang kodok, dia punya hutang Ramadan untuk mengkodok. Kalau dia tidak meniatkan kodok, dia malah meniatkan nazar atau kafara, maka kodoknya itu belum sah. Jadi harus betul-betul dia takyin, dia tentukan ini puasa apa. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'mal bin niat. Amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya. Taib. Beliau juga mengatakan hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang ketujuh tadi, yadullu ala annahu la yajibu itmamu saumi tatawwu, menunjukkan bahwasannya tidak wajib menyempurnakan puasa sunnah. Bal yajuzu qat'uhu wal iftar. Bahkan dibolehkan untuk apa namanya? memotongnya atau berbuka. Illa annahu yustahabbu al-itmam tetapi disukai, disunnahkan tetap dia menyempurnakan puasanya. Dan ini didukung oleh banyak riwayat di antaranya hadis Ummi Hani. Hadis Ummi Hani radhiyallahu anha di dalam riwayat An-Nasa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaimul mutatawwi' amiru nafsihi. In syaa'a wa in syaa'a aftara." Orang yang berpuasa sunnah adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Kalau dia mau, dia teruskan puasanya. Kalau dia mau, boleh dia berbuka. Kalau dia mau, silahkan teruskan berpuasa. Kalau dia mau, boleh berbuka. Tetapi kalau puasa wajib, haram dia berbuka. Demikian pula, qada Ramadan itu puasa wajib. Haram dia berbuka. Kalau puasa sunnah, silakan. Iya. Dan pendapat yang benar wala yalzamuhu al-qada. Kalau dia berpuasa sunnah kemudian dia batalkan, dia berbuka, tidak ada kewajiban baginya untuk mengkodok puasa sunnahnya tersebut. Hanya saja di sini hendaklah seseorang itu melihat maslahatnya. Maslahatnya apa? Dia berbuka, maslahatnya apa? Dia teruskan puasa, maslahatnya apa? Kalau ada suatu maslahat dia berbuka, maka baik dia berbuka. Misalkan dia diundang. Dia diundang. Diundang pun kalau misalkan dia tidak makan, diundang makan, kemudian dia tidak makan akan melukai perasaan atau membuat sedih orang yang mengundangnya. Sudah capek-capek dia bikin makanan, diundang kemudian dia tidak makan, maka lebih baik dia berbuka. Lebih baik dia berbuka. Tetapi kalau misalkan dia berikan uzur, mohon maaf saya tidak berpuasa, itu kira-kira tidak akan membuat orang yang mengundangnya itu sedih atau sakit hati, maka tidak masalah dia teruskan puasanya. Jadi lihat maslahatnya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Apakah ada makanan?" Kalau ada makanan, beliau akan makan. Untuk apa? Untuk lebih kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maslahatnya. Baik. Artinya kalau tidak ada maslahat yang besar, kalau seorang merasa apa dia sehat-sehat saja untuk meneruskan puasanya, tidak ada juga undangan makan, lebih baik dia teruskan puasanya daripada dia membatalkannya. Kemudian dikhilafkan para ulama apakah niat puasa itu boleh <coughs> atau cukup satu kali niat untuk satu bulan penuh ataukah setiap malam harus berniat? Pendapat yang benar insyaallah taala adalah setiap malam harus berniat berdasarkan hadis Hafsah tadi, hadis yang keenam. Dari Hafsah Ummul Mukminin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala Barang siapa yang tidak meniatkan puasa pada malam hari sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka al-lail ucapan di situ malam mencakup seluruh malam, bukan satu malam saja. Alasan yang lain bahwasannya setiap puasa, setiap hari itu adalah puasa yang terpisah, ibadah yang terpisah. Puasa hari ini tidak ada hubungannya dengan puasa besok. Artinya, <coughs> Kalau seorang misalkan berpuasa hari ini atau hari ini dia batal, besok tidak mengharuskan puasanya juga ikut batal. Jadi terputus, terputus dengan apa? Dengan berbuka. Tidak satu ibadah secara bersambung gitu. Taib. Jadi yang benar harus diniatkan setiap malamnya. Taib. Nuasil, hadis yang berikutnya, hadis yang keberapa? Yang ke delapan. Iqra ya Ahmad. Sa'din. Taib. Janbuk. Antum akhir. Ya. Berikutnya. Taib. Hadis yang ke-8, qala al-muallif rahimahullah wa an Salib bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad semoga Allah meridhoinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitra ma'ajjalul fitra muttafaqun alaih Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Manusia maksudnya kaum muslimin. Yani kaum muslimin akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka bersegera untuk berbuka puasa. Artinya tidak menunda nundahnya Muttafaqun alaih. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Ahmad ada tambahan. Wa akharu as-sahura. Wa akharu as-sahura wa akharus sahura dan mereka mengakhirkan sahur dan mereka mengakhirkan sahur. Baik. Dan juga ada tambahan dalam riwayat Abu Dawud li'anna al-yahuda wan nasara yuakhiruna al-iftar ila ishtibakin nujum. Li'anna al-yahuda wan nasara yuakhiruna al-iftar ila ishtibaki an-nujum. Karena sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani mereka itu suka mengakhirkan atau menunda berbuka puasa sampai munculnya bintang-bintang. Sampai munculnya bintang-bintang. Taib, itu tambahannya. Walid Tirmidzi, hadis yang berikutnya yang kesembilan, Walid Tirmidzi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Qala Allahu azza wa jalla Allah Subhanahu wa taala berfirman ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra sebaik-baik hambaku ya afwan hambaku yang paling aku yang paling di, aku cintai adalah orang yang paling cepat melakukan apa namanya berbuka puasa Hambaku yang paling aku cintai kata Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bersegera di dalam berbuka puasa. Namun hadis yang kesembilan ini dikhilafkan para ulama akan kesohihannya. Al-Imam Ahmad, Ibnu Ma'in dan yang lainnya mendaifkan hadis ini namun dinilai hasan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala dalam ta'lik beliau terhadap Sunan at tirmidhi Baik. Namun terdapat sebuah asar bahwasanya berkata Amr bin Maimun rahimahullahu taala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'un nasi iftaran wa abta'uhum sahuran wa abta'uhum suhuran bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling bersegera paling cepat di dalam berbuka puasa dan paling lambat di dalam makan sahur. Menunjukkan bahwasannya ini adalah amalan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini dari dua hadis ini <coughs> hadis yang ke-8 dan ke-9 istihbabu takjilil fitr disukainya atau disunnahkannya bersegera berbuka puasa. Dan ulama sepakat hal ini adalah sesuatu yang disunnahkan. Apabila telah pasti matahari sudah terbenam, apakah kita lihat sendiri atau dengan pengabaran orang yang thiqah atau dengan persangkaan kuat maka disunahkan kita bersegera berbuka puasa. Jadi dalam tiga keadaan. Pertama kita lihat sendiri, yang kedua ada yang mengabarkan kepada kita orang yang sikoh terpercaya. Yang ketiga persangkaan kuat. Persangkaan kuat matahari sudah terbenam. Disunahkan untuk bersegera berbuka puasa jangan ditunda-tunda lagi. Ini sunnahnya. Sampai kata Nabi, la yazalun nasu bi khair ma'ajjalu al-fitr. Manusia senantiasa akan berada dalam kebaikan selama mereka bersegera untuk berbuka puasa. Baik. Pelajaran yang kedua, anna ta'jil al-fitr dalilun ala baqa'il khair inda man ajjalahu. Bahwasanya menyegerakan buka puasa adalah tanda tetapnya kebaikan pada orang-orang yang menyegerakan buka puasa tersebut. Wazawalul khair amman akharahu. Dan sebaliknya, hilang kebaikan dari orang-orang yang suka mengakhirkan buka puasa. Lalu kata Syekh pada pelajaran berikutnya, al khairul musyar ilaihi huwa tiba'us sunnah. Apa yang dimaksud kebaikan di situ? Kebaikan yang dimaksud di situ adalah ittiba'us sunnah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersamaan dengan itu juga mukhalafatul yahud wan nasarah. Ini dua tujuan penting di dalam agama. Dua tujuan penting dalam agama adalah ittiba'u sunnah, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mukhalafatul yahud wan nasara. Menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasara. Karena dalam riwayat Abu Dawud tadi yang kita sebutkan, li'annal yahuda wan nasara yu'akhirunal al-iftar ila ishtibakin nujum. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu suka mengakhirkan buka puasa sampai muncul bintang-bintang. Artinya matahari terbenam masih terang, mereka belum mau buka puasa. Nanti sudah gelap, muncul bintang, baru kemudian mereka berbuka puasa. Oleh karena itu, di kemudian hari, hal ini menjadi syiar, syiar ahlu sunnah. Sebaliknya, mengakhirkan buka puasa adalah syiar ahlul bid'ah, yaitu kaum syiah. Ahlu sunnah menyegerakan berbuka puasa, orang-orang syiah itu mengakhirkan berbuka puasa persis seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan berkata Ibnu Abdul Bar dan selainnya, ahaditsu ta'jilil futur wa ta'khiris sahur sahihatun mutawatirah. Hadis-hadis tentang bersegera perintah untuk bersegera berbuka dan mengakhirkan sahur itu hadis-hadis yang sahih dan mutawatir. Artinya banyak sekali hadisnya. Hadisnya banyak sekali. Wa ajma'al ulama ala anna ta'jil al-fitr wa ta'khir as-sahur sunnatun muttaba'ah. Dan ulama seluruhnya sepakat bahwasannya menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur adalah sunnah yang diikuti sunnah yang diikuti. Jadi bukan mengada-ngada di dalam agama. Itu yang seharusnya. Hakahul Wazir Ibn Hubairah wa jazama bihi Syekh Taqiyuddin. Hal ini ditegaskan oleh Al-Wazir Ibn Hubairah demikian pula Syekh Taqiyuddin, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Ada permasalahan bagaimana hukumnya apabila seorang berbuka puasa dalam keadaan dia menyangka matahari sudah terbenam. Padahal kenyataannya matahari belum terbenam. Kemudian pada akhirnya dia sadar ternyata dia apa namanya? sudah makan, sudah berbuka, matahari belum terbenam. Seperti kejadian kemarin. <laughs> Siapa yang makan kemarin? Katanya sudah dengar azan, padahal belum. Ya. Taib. Ternyata azan masih lama, masih cukup lama. Apa yang harus mereka lakukan? Siapa yang makan kemarin duluan? <coughs> Seorang berbuka puasa, dia menyangka sudah masuk waktu berbuka, padahal belum. Setelah itu baru menjadi jelas, ternyata belum masuk waktu berbuka. Ulama ada dua pendapat yang masyhur. Pendapat yang pertama, alaihil qada. Wajib atasnya qada wajib atasnya kodok artinya puasanya tidak sah. Ini pendapat jumhurul ulama. Dan ini juga pendapat Al-Lajnah Daimah dan yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Alasannya apa? Al-aslu baqa'un nahar. Hukum asalnya adalah tetapnya siang. Hukum asalnya adalah tetapnya siang. Jadi seorang jangan dia makan, jangan dia berbuka sampai dia betul-betul yakin. Dia betul-betul yakin. Baik, ini pendapat yang pertama. Jadi harus apa namanya? Qadha, artinya puasanya tidak sah. Pendapat yang kedua, <coughs> pendapat yang pertama pendapat jumhur, demikian pula yang dipilih oleh Al-Lajnah Daimah dan Syekh Ibnu Baz. Pendapat yang kedua adalah tidak wajib atasnya qada kalau dia melanjutkan puasanya. Hendaklah dia melanjutkan puasanya dan tidak wajib atasnya qada, puasanya telah sah. Ini pendapat diriwayatkan dari Mujahid, dari Tabi'in, Al-Hasan Al-Basri, Ishaq, Ahmad dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, demikian pula Syekh Ibn Utsaimin. Dan ini pendapat yang kuat. Alhamdulillah pendapat yang kuat, puasanya sah. Taib. Berdasarkan hadis Al-Bukhari. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari. <coughs> Dari Hisham bin Urwah. An Fatimah an Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhumah. Dari Hisham bin Urwah dari Fatimah dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhumah beliau berkata aftarna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yawm ghaimin. Thumma tala'at syams. Kami pernah berbuka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari mendung. Pada hari mendung. Kemudian matahari muncul. Setelah itu langit menjadi cerah dan tiba-tiba matahari muncul. Artinya belum waktu berbuka. Taib, sampai di situ. Qila li Hisham, dikatakan kepada Hisham yang meriwayatkan hadis itu, hadis ini. Taib. Apa umiru bil qada? Apakah mereka diperintahkan untuk berbuka? Qala la budda min qada. Kata Hisham, wajib diqada. Kata Hisham wajib diqada. qada. Tapi ini bukan lagi riwayat, ini sudah pendapat. Wa qala Ma'mar dan berkata Ma'mar sami'tu Hisyaman yakul aku mendengarkan Hisham berkata la adri aqadau amla saya tidak tahu mereka kodok atau tidak artinya dia tidak tahu tadi ucapan harus dikodok adalah pendapat beliau dan ini pendapat yang lemah kenapa lemah karena <coughs> kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala al-aslu bara'atu zimmah Hukum asal adalah bara'atu zimmah. Bara'atu zimmah artinya tidak ada kewajiban. Sampai ada dalil yang mewajibkan. Nah di dalam hadis tadi, hadis Bukhari tadi, tidak ada dalil. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma hanya mengatakan kami berbuka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari mendung tiba-tiba setelah itu matahari muncul. Beliau tidak mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan puasa atau tidak. Taib itu sisi pendalilannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan buka puasa, eh, apa namanya, kodok puasa, maka tidak ada kewajiban kodok, tidak ada kewajiban kodok. Dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan, wakadnaqalah Hisham an عَنْ أَبِيهِ Urwah. Hisham sendiri telah menukil dari bapaknya Urwah, annahum lam yu'maru bil qada bahwasannya mereka tidak diperintahkan untuk mengqada. Ini riwayat yang lain ya bukan dari riwayat Bukhari, dari penuturan Urwa, mereka tidak diperintahkan qada. Kata Syekhul Islam, wa Urwa a'lamu min ibnihi. Urwah lebih alim daripada anaknya, anaknya Hisham. Anaknya tadi berpendapat apa? Labudda min qada. Taib. Dan di sini ada faidah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, hadis ini hadis Asma tadi, riwayat Bukhari, itu ada dua pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, la yustahabbu ma'al ghayyim at-ta'khir. Tidak disunahkan apabila langit mendung untuk mengakhirkan buka puasa. Artinya apa? Walaupun langit mendung, kita yakin ini sudah masuk berbuka puasa. Segera berbuka puasa. Ini yang dilakukan di masa para sahabat. Walaupun pada akhirnya terbukti apa? Ternyata matahari belum terbenam. Tetapi tetap mereka berbuka. Iya. Artinya tidak disunahkan karena langit mendung. Ya sudah kita akhirkan saja sampai betul-betul gelap. Enggak. Kalau kita yakin, ini biasanya waktu segini, Alhamdulillah sekarang ada jam. Biasanya jam segini sudah masuk waktu berbuka puasa. Yakin? Tafadhal. Atau galabatul apa namanya, ada persangkaan yang kuat, tafadhal, bersegera untuk berbuka puasa. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yaitu la qada, tidak ada qada bagi orang yang kasus tadi, taib. Dan di sini ada faedah seperti yang saya katakan tadi. Alasan jumhurul ulama demikian pula lajnah daimah Kenapa dia harus qada? Karena, karena al-aslu baqa'un nahar. Hukum asal hukum asal siang itu masih tetap ada. Karena kita dalam apa namanya? waktu siang. Di sini ada faedah, sebaliknya di waktu malam al-aslu baqa'u al-lail. Al-aslu baqa'u al-lail. Hukum asal adalah tetapnya malam. Artinya apa? Kalau seorang ragu ini manfaatnya mengetahui hukum asal ini. Kalau seorang ragu, ini sudah masuk waktu fajar atau belum? Maka hukum asalnya apa? Baqa al-lail. Boleh atau tidak dia makan? Hah? Hah? Boleh atau tidak? Kalau misalkan seorang ragu, ini sudah masuk waktu fajar atau tidak? Sudah masuk waktu fajar atau belum? Boleh dia makan atau tidak? Ya, Hah? Uzrah? Boleh. Kenapa? Al-aslu baka lail. Hukum asal baka lail. Tetapnya malam. Jadi tidak masalah. Orang masih ragu, tetapi jangan dimudah-mudahkan. Ini nggak boleh. Ya. Kalau dia betul-betul masih ragu, hatta sudah terdengar azan sekalipun. Kalau ini muazin ini diketahui orang yang tidak terlalu mengerti dengan waktu. Jangan-jangan dia azan belum masuk waktu. Tidak masalah. Dia makan, dia minum selama dia masih ragu, dia belum yakin terbit fajar. Tapi kalau dia sudah yakin dia masih makan dan minum, batal puasanya. Batal puasanya. Tidak sah puasanya. Tapi, Maka di sini juga ada permasalahan. Bagaimana orang yang masih makan dan minum dia sangka belum terbit fajar, ternyata sudah terbit fajar. Yang baru dia ketahui setelah dia makan dan minum. Bagaimana puasanya? Di sini juga ulama khilaf yang benar puasanya sah dengan dalil yang tadi. Dengan dalil yang tadi hadis Bukhari itu juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya puasanya itu tetap sah karena ketidaksengajaan, karena ketidaksengajaan. Baik. Jadi kasusnya sama kalau kita menghadapi muazin yang azannya terburu-buru tidak masalah. Silakan teruskan makan dan minum. Berbeda kalau dia sudah tahu muadzinnya azan tepat waktu, dia masih makan dan minum, maka puasanya tidak sah. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini bahwasannya agama itu harus dengan dalil, tidak dengan ra'yu, tidak dengan akal-akalan. Buktinya apa? Kalau mengikuti akal kita, puasa lebih panjang kan lebih bagus pahalanya, lebih banyak pahalanya. Tetapi Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yazalun nasu khair ma'ajjalul fitr. Kaum muslimin akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kalau ikut akal-akal kita, puasa lebih panjang ya, pahalanya tentu lebih banyak. Itu kalau akal kita. Tetapi karena agama ini sesuai dalil, kebaikan yang lebih banyak, pahala yang lebih banyak justru ketika kita bersegera berbuka puasa. Kenapa? Karena itulah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini adalah isbatu sifatil mahabba lillahi azza wa jalla. Isbatan haqiqiyan yaliku bi jalalihi. Penetapan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat mahabbah yang hakiki yang sesuai dengan keagungannya yang tentunya tidak sama dengan sifat mahabbah yang ada pada diri makhluk. Karena Allah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ahabbu ibadi ilayya, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra." Hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling cepat, paling bersegera di dalam berbuka puasa. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-mahabbah, mencintai. Dan di dalam al-mahabbah ada tiga kelompok. Dua yang sesat dan satu yang benar. Kelompok yang pertama Al-Mu'attilah. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat yuhab dicintai. Tidak memiliki sifat dicintai. Kelompok yang kedua Asy'ariyah, kelompok Asy'ariyah. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala dicintai tetapi tidak mencintai. Allah memiliki sifat dicintai. Allah dicintai oleh makhluknya. Tetapi Allah sendiri tidak memiliki sifat cinta kepada makhluknya. Alasan mereka apa? Kalau kita lihat alasannya seakan-akan masuk akal. Alasannya kalau kita menetapkan sifat cinta bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk katanya. Sebab sifat cinta itu berarti cenderung mencintai sesuatu yang dapat memberi manfaat atau takut dari mudarat. Misalkan kita cinta kepada saudara kita. Karena apa? Karena mungkin dia banyak duit. Ya. Dia orangnya baik, bisa memberikan manfaat kepada kita. Nah, mereka samakan Allah seperti makhluk. Kata mereka, kalau Allah mencintai makhluk, berarti mengharapkan suatu manfaat dari makhluk. Padahal tidak seperti itu. Adapun ahlu sunnah wal jamaah yakuluna allah yuhibbu wa yuhab. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini Allah subhanahu wa ta'ala dicintai dan mencintai atau mencintai dan dicintai. Allah mencintai makhluknya yang layak dicintai dan Allah juga dicintai oleh makhluknya. Tetapi cinta Allah tentunya tidak sama dengan cintanya makhluk. Sebagaimana Allah tegaskan, "Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik. <clears throat> Hadis yang terakhir pada kesempatan ini. Hadis yang keberapa sekarang? Yang ke-10. Taib ikra ya Abu Mujahid. Taib. Qala al-muallif rahimahullah wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dari sahabat yang mulia Anas bin Malik semoga Allah meridhai beliau beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan muttafaqun alaih." Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan. Muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ada tambahan di dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tad'uhu walau ayyatajarra ahadukum jur'atan min ma'in." Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Maka janganlah kalian meninggalkan makan sahur. Walaupun seorang dari kalian hanya meneguk seteguk air, hanya meminum seteguk air. Jadi usahakan makan sahur meskipun hanya seteguk air. Karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang makan sahur. Maka jelas sekali hadis ini menunjukkan keutamaan makan sahur. Di dalamnya ada keberkahan. Dan juga menunjukkan bahwasannya minimal makan sahur adalah minum air. Dan disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mas sahur Nikma sahurul mu'min at-tamar. Nikma sahurul mu'min at-tamar. Sebaik-baik makan sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Sebaik-baik makannya, makan sahurnya, makanan sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Mungkin kita mengatakan kalau kurma nggak cukup harus nasi. Nggak masalah, kurma sama nasi. Ya, tapi usahakan ada kurma. Demikian pula berbuka puasa nanti akan datang dalilnya. Buka puasa disunahkan dengan kurma. Kita katakan nggak cukup, harus dengan nasi, nggak masalah. Korma dulu kemudian makan nasi. Baik. Zahirul hadis, zahir hadis ini menunjukkan perintah wajib. Perintah wajib. Akan tetapi terdapat dalil yang memalingkan dari kewajibannya, yaitu Nabi saw Alaihi Wasallam pernah menyambung puasa tanpa melakukan sahur. Artinya beliau berpuasa sampai lewat sehari semalam tanpa berbuka tanpa sahur. Namun ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah dinukil ijma oleh Ibnul Munzir bahwasanya ulama sepakat sahur itu hukumnya sunnah tidaklah wajib. Sahur itu hukumnya sunnah tidaklah wajib. Akan tetapi sangat tercela, sangat tercela apabila seorang meninggalkan sahur. Sebab sahur itu di antara tujuannya adalah mukhalafatu ahli kitab Mukhalafatu ahlil kitab. Di antara tujuan sahur adalah agar berbeda dengan ahlul kitab. Orang Yahudi dan Nasrani juga berpuasa. Tapi berpuasanya tidak makan sahur. Disebutkan dalam sahih Muslim. Pada hadis Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna faslama baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar." Sesungguhnya yang memisahkan atau membedakan antara puasa kita dan puasa ahlul kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Adalah makan sahur. Baik. Dan juga keutamaannya kita akan meraih keberkahan. Keberkahannya banyak sekali. Di antaranya berkah mengikuti syariat. Berkah taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Demikian pula yang menunjukkan keberkahan makan sahur, seorang akan lebih kuat di dalam melakukan puasa. Bukan hanya puasa, dia lebih kuat melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Melakukan sholat, baca Quran, dan yang lainnya. Demikian pula tidak akan membuat dia apa namanya sangat kelaparan atau keletihan, kelemahan atau beban yang berat kalau dia tidak makan sahur. Oleh karena itu, di dalam makan sahur pun disunnahkan untuk mengakhirkannya. Sebagaimana telah kita singgung tadi dalam riwayat Ahmad wa akharus sahura. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr." Manusia atau kaum muslimin senantiasa akan berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ini riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Ahmad ada tambahan wa akharu as-sahur mereka mengakhirkan sahur. Dan berapa batas mengakhirkan yang paling baik, paling disunnahkan, disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari. Dari Anas, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salati. Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah makan sahur, beliau langsung bangkit menuju salat. Perhatikan jarak makan sahur dan salat itu dekat sekali. Sampai dikatakan kata Anas, "Qultu kam kana bainal adzan was sahur?" Berapa jarak antara adzan dan sahur? Qala qadra khamsina ayah. Maka kata Zaid bin Thabit, jaraknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan sahur dan adzan adalah seukuran pembacaan 50 ayat Al-Qur'an. Dikatakan oleh Al-Hafiz dalam syarah beliau, yaitu ayat yang tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek. Bacanya tidak terlalu lambat, dan tidak juga terlalu cepat. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kurang lebih adalah waktu yang mereka sebut hari ini dengan waktu apa? Waktu imsak. Ini bid'ah di dalam agama pembatasan makan sahur sampai waktu imsak yaitu kurang lebih 10 menit atau 15 menit sebelum adzan sebelum masuk waktu subuh justru saat itulah waktu yang paling tepat waktu yang paling bagus untuk apa makan sahur waktu yang paling bagus untuk makan sahur iya kurang kurang lebih kurang lebih waktu itu laqad khamsina ayat seukuran pembacaan 50 ayat maka yang namanya imsak membatasi makan sahur 10 atau 15 menit sebelum subuh ini bid'ah mengada-ngada di dalam agama. Namun tentunya seseorang harus berhati-hati, jangan dia bermudah-mudahan. Jangan dia bermudah-mudahan, hendaklah dia memperhatikan waktu, jangan sampai dia makan dalam keadaan fajar itu sudah terbit. Taib. <clears throat> barakah yang lain. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna fis sahuri barakah karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada barakah. Barakah yang lain dalam makan sahur adalah <clears throat> sababan yakunu sababan lil intibah minan naum fi waktu sahur. Dengan makan sahur di waktu sahur, waktu yang paling terbaik itu akan menjadi sebab untuk mengingatkan kita jangan sampai tertidur di waktu sahur. Kenapa? Karena di waktu sahur itu adalah waktu yang paling tepat untuk istighfar dan doa. Jangan tidur. Itu waktu yang paling tepat untuk mohon ampun kepada Allah dan berdoa sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, Allah Subhanahu wa taala turun pada sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia dan Allah mengatakan siapa yang ber Istighfar akan aku ampuni, siapa yang meminta akan aku kabulkan. Dan itu setiap malam. Taib. Dan juga berkah yang lain, kalau kita makan sahur dan mengakhirkan makan sahur, akan membantu kita untuk sholat subuh. Untuk sholat subuh. Makanya lebih bagus makan sahur itu diakhirkan sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk apa? Untuk tidur. Jadi selesai sholat, selesai makan sahur, gosok gigi, setelah itu sudah siap-siap menunggu apa namanya solat subuh. Taib. Maka termasuk kesalahan yang perlu kita ingatkan sebagian kaum muslimin makan sahur mungkin jam 12 malam atau jam 3 malam, mas subuhnya masih jauh, akhirnya mereka tidur, tidur terus sampai terlewat waktu subuh tidak melakukan solat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah kalau masih melakukan solat. Kalau nggak melakukan solat tapi berpuasa, maka ini namanya musibah. Iya, maka ini diantara keberkahan makan sahur. Taib. Dan masih banyak keberkahan makan sahur. Yang terakhir, hadis ini juga menunjukkan bahwasannya pada makhluk itu mungkin ada berkahnya. Makanan sahur Allah jadikan padanya keberkahan. Demikian pula pada diri seorang yang alim misalkan. Dia berkah dengan apa? Dengan ilmunya atau pada diri seseorang yang memiliki kekuatan dan dia gunakan kekuatannya untuk beribadah kepada Allah, maka kekuatannya memiliki keberkahan. Hanya saja di dalam at-tabarruk mencari keberkahan harus sesuai syariat. Harus sesuai syariat. Iya. Bukan berarti misalkan masjid ini adalah tempat yang penuh berkah. Lalu kita usap-usap dindingnya lalu kita usap ke badan kita bukan. Atau orang yang dikubur misalkan adalah orang yang soleh. Dia adalah orang yang penuh berkah. Bukan berarti batu-batuannya bisa kita ambil, kemudian kita bawa pulang, dijadikan jimat dengan alasan itu memiliki keberkahan. Dan bukan berarti pula kita boleh memohon keberkahan kepadanya. Bukan. Bukan seperti itu. Itu cara-cara yang tidak sesuai syariat. Tetapi itu bertentangan dengan syariat dan bahkan bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik apabila dia mohon keberkahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan pada makan sahur, bagaimana cara mendapatkannya? Dengan makan. Itu saja. Bukan makanannya kita apa namanya isi di kantong kemudian bawa kemana-mana karena ada berkahnya, bukan. Tetapi cukup kita makan, itulah keberkahan yang ada pada makan sahur. Tapi alhamdulillah kita sudah selesai dari penjelasan hadis yang ke-10 dari kitab As-Siyam min Bulughil Maram.